Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwa samiul alim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Masya Allah segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini tentunya dalam sebuah program yang senantiasa kita nantikan yaitu dakwah agama Islam. Apa kabar Anda bisa di pagi hari ini? Kami berharap Anda semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa dari sini kami turut berdoa bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa seperti kita yang saat ini sedang terbaring sakit. Mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, kita pun mungkin sudah mengetahui bahwa beberapa dekade waktu belakangan ini dunia barat sering sekali menghembuskan istilah emansipasi wanita atau asumsinya persamaan hak antara perempuan dengan laki-laki. Tapi di sisi lain kita mengetahui bahwa agama kita begitu memuliakan perempuan, begitu memuliakan kaum wanita sehingga memang seolah tidak ada perbedaan dari dulu sampai sekarang. Malah kita tahu bahwa surga itu terlapak di bawah telapak seorang perempuan, di bawah telapak seorang ibu kita. Untuk itulah di kesempatan pagi hari ini kita akan mencoba mendiskusikan lebih jauh tentang seperti apa sikap kita sebagai seorang yang Eh, laki-laki uh, sebagai seorang anak kepada kaum perempuan, kaum wanita. Untuk itulah telah hadir bersama kita Bapak Kasubdit Publikasi Dakwah dan Hari Besar Islam, Dirjen Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia Bapak Haji Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabanti SHMH Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah baik Mudah-mudahan senantiasa sehat ya Amin insyaAllah Dan pada akhirnya bisa berbagi ilmu buat kita semua Amin, amin Dan terima kasih telah hadir pada pagi hari ini iya. Dan pemirsa kami juga di kesempatan pagi hari ini uh, kedatangan tamu istiwa ibu-ibu dari Majlis Taklim Baiti Jannati dari BSD Tangerang Selatan. Assalamualaikum. Apa kabar ibu semuanya? Alhamdulillah, sehat ya. Ini hadir ibu-ibu dan orang tua saya di sini. Mudah-mudahan Allah senantiasa menyehatkan kita semua ya bu ya. Amin ya robbal alamin. Dan pemirsa Nanti di sesi berikutnya kita juga akan mendengarkan tembang-tembang cantik dari teman-teman kita grup Qasida selawat An-Nabawi dari PT Iki Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat ya. Kita senantiasa menantikan tembang cantiknya yang memberikan nasihat buat kita semua. Amin dan terima kasih telah berkenan hadir. Baik, Pak Nandi berbicara tentang menghormati kaum perempuan, menghormati uh, kaum wanita uh, kita mungkin isyarat ini sudah kita dengarkan sejak sejak dulu lah gitu ya bukan hal yang baru bagi kita bukan hal yang asing bagi kita gitu ya namun kita kita tidak memahami esensi lebih jauh bagaimana sih dulu sejarahnya kalau mohon maaf kalau bicara sejarah gitu ya sehingga kenapa sih kita harus diminta lebih menghormati kaum perempuan dibanding misalkan kaum laki-laki itu sendiri Pak silakan uh, terima kasih uh, Dek Ahmadji ya serta ibu-ibu dari Baiti Janati dari BSD Bu ya? Iya. Sama bertetangga, cuma beda saja. Saya juga dari BSD apa? ya. Bekasi sonoan dikit kalau saya. <laughs> saya juga BSD, Pak. Ya, apa? Bogor senian dikit. Oh. Ya. <laughs> Alhamdulillah. Jadi begini ada sebuah buku ibu-ibu namanya Muhammad Biography of a Prophet. Hmm. Itu buku itu dikarang oleh Dr. Karin Armstrong. Dia orang Katolik dari Inggris ya jadi dia bercerita tentang sejarah wanita sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ya. Mohon maaf kita sebut sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2004 tentang PKDRT ya. Penghapusan kekerasan terhadap rumah tangga di situ disebutnya bukan wanita tapi perempuan. Oh perempuan. Okay, Jadi bahasa undang-undang mm -hmm. adalah uh, perempuan. perempuan. Ya. Baik. Jadi kita istilahkan sekarang perempuan ya. Jadi dulu ya sebelum Nabi Muhammad SAW lahir ya terutama di negara-negara yang sudah tua ya seperti Yunani kemudian Cina India ya dan di beberapa daerah termasuk di Saudi Arabia jadi wanita itu bahkan di Cina waktu itu katanya di situ pasar itu ada tiga bu. Jadi ya, ada pasar kambing, pasar sapi, pasar wanita, pasar perempuan. Oh subhanallah. Jadi perempuan itu diperdagangkan. Jadi orang bisa milih. Nah, saya beli yang ini bawa. Bahkan itu kalau tidak laku di pasar perempuan itu ditarik ke gerobak, ya. Dida didagangkan kepada orang-orang yang sedang minum-minum tuak, yang sedang main judi, ya. Hmm. Gimana ini mau beli nggak? Dilihat, wah ini bagus, ambil, hmm. ya. Seperti layaknya kambing saja. Itu di, di Tiongkok, di India, ya. Kalau misalnya suaminya itu meninggal, maka si perempuan itu harus ikut dibakar bersama suaminya. Hmm. Itu perlakuan dunia waktu itu terhadap perempuan. Puncaknya pada khususnya negara-negara Arab. Di negara Arab itu termasuk Mesir dan sekitarnya ya, Saudi Arabia, Yaman, Syria. Pokoknya di negara-negara Arab pada umumnya. Jadi ada perasaan malu kalau si istrinya itu melahirkan anak perempuan. Pada istrinya juga perempuan, ibunya perempuan. Ya. Jadi kalau lahir perempuan itu langsung diambil, dikubur hidup-hidup. Ya. Hmm. Nah, kalau sekarang lain lagi, sebelum lahir malah sudah dikubur. <laughs> Ya. Ada kan bayi-bayi yang dibuang? Ya. Kemarin saya baca di sebuah harian itu bayi dibuang. Ya. Nah, jadi puncaknya pada negara Arab pada zaman jahiliyah wanita itu hanya untuk pemuas seks laki-laki saja. Kalau sudah tua, nah itu dibunuh aja, dibuang. Ya kalau seperti ibu-ibu depan ini kalau zaman oh, dulu oh inilah ya. beda beda nah, ya ini saya lihat ini ibu-ibu ini uh, eh, press and beauty saya lihat hmm. ya. cantik ya walaupun pagi udah mandi tapi ibu ya <laughs> ya nah di zaman Rasulullah SAW bu ya ada seorang sahabat kalau mendekat dengan Rasulullah itu nangis nangis aja kalau mendekat dengan Rasul nangis Kata Rasul, sabda Rasul, kenapa engkau itu kok nangis? Kalau dengan dekat denganku nangis, ada apa? Begini ya Rasulullah, saya itu punya dosa tapi takut tidak diampunkan Allah. Apa dosamu? Sebenarnya saya malu ya Rasulullah untuk menceritakan perbuatan saya ini. Ya coba ceritakan kata Rasul. Begini ya Rasulullah. Pada suatu hari istri saya itu melahirkan perempuan, anak perempuan. Saya rebut dari gendongannya untuk saya kubur hidup-hidup. Hmm. Tapi istri saya menangis. Menangis meronta-ronta memeluk saya. Ayah, jangan dibunuh anak ini. Ini hasil cinta kita berdua. Mengapa apa dosa dari bayi ini? Karena melihat istri saya menangis, saya akhirnya berikan lagi hmm. si bayi ini ke pangkuan istri saya saya biarkan anak perempuan itu tumbuh menjadi seorang gadis kecil yang cantik. Mhm. Dan sudah mulai banyak pemuda-pemuda yang mendekati anak gadis saya itu. Tapi saya tetap dalam hati karena perempuan itu tidak bisa perang. Ya, tidak bisa berperang, tidak bisa naik kuda, maka saya ingin membunuhnya. Kemudian ya Rasulullah pada suatu hari saya bicara pada istri saya. Wahai istriku, anak gadis kita ini mau saya perkenalkan dengan kabilah-kabilah saya. Istri saya sangat senang. Karena itu adalah suatu penghormatan bagi anak perempuan. Nah, kemudian didandaninya, dihiasinya anak gadis saya itu. Kemudian saya naikkan ke atas unta, saya bawa. Mhm tapi saya bawa ke padang pasir. Saya melalui bukit demi bukit kecil. Akhirnya saya menemukan sumur yang sudah tua. Sebelum berangkat, istri saya pesan kepada saya, "Ayah, jaga amanah ini. Jangan dibunuh anak kita." Hmm. Saya mengatakan tidak kepada istri saya. Tapi ketika saya melewati satu sumur tua, timbul hasrat saya ingin membunuh anak itu. Akhirnya saya berhenti di pinggir sumur tua itu. Rupanya anak saya punya pirasat bahwa saya akan membunuhnya. Tiba-tiba anak saya itu menangis. Anak gadis kecil itu menangis. Meluk erat kepada leher saya. Ayah, ingat amanah ibu ayah. Jangan bunuh saya ayah. Saya hanya terdiam. Hanya terpaku saja memandang anak saya itu. Tapi tuntutan adat saya bahwa anak wanita itu, perempuan itu hina. Ya Rasulullah, entah setan mana yang menggoda saya saat itu. Saya ambil anak perempuan saya itu, saya balikan kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas. Dengan harapan saya masukkan ke dalam sumur itu supaya cepat mati. Saya masukkan ke dalam sumur tua itu dengan kepala di bawah. Tapi rupanya anak perempuan itu belum belum mati. Dia berteriak-teriak ayah, ayah tega membunuh saya, ayah tega membunuh saya. Saya hanya duduk di pinggiran sumur itu, mendengarkan tangisannya sampai suaranya tidak kedengaran lagi dan mati. Itulah ya Rasulullah dosa saya. Saya takut dosa saya tidak diampunkan Allah. Rasulullah tiba-tiba merah mukanya dan berdiri. Kata Rasulullah, seandainya saya dapat menghukum kamu sekarang, saya akan hukum kamu. Cuma sayang kata Rasulullah, engkau sudah masuk Islam dan itu perbuatan di masa jahiliyah. Al-Islamu yahdamu man kana qoblahu. Dengan masuk Islam sehingga hapus dosa-dosa engkau yang lalu. Begitu ibu-ibu perlakuan orang-orang jahiliyah. Dan ini ada di dalam Al-Quran, surat An-Nahl, ayat 67 dan 68. Ya. Wa idha busyiru aduhum bil unsa ya wa muswadaw muswaddaw Muswadaw huwa kadim ya Dalla wajhu muswadaw wa kadim ya apabila mereka diberi kabar gembira dengan lahirnya anak perempuan mereka muka mukanya merah ya dan marah ya yatawaro minal qaumi min su'i ma bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit ala mereka menyembunyikan dari kaumnya tidak mau keluar karena malu punya anak perempuan dan dia berpikir apakah saya akan memelihara anak perempuan itu dalam keadaan saya terhina atau saya kuburkan segera hidup-hidup alangkah buruknya ketetapan mereka. Itu dalam Al-Quran. Oleh sebab itu ibu-ibu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu haji wada, haji perpisahan, haji terakhir ini adalah yang sangat penting menyampaikan Rasulullah amanat supaya menghormati wanita, supaya menghormati perempuan. Ya. Sabda Rasul, ittaqullaha bin nisa Bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan perempuan. Fa innaha akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlalna purujahunna bi kalimatillah. Karena wanita itu, perempuan itu ya, diambil dengan menggunakan amanah Allah dan dihalalkan pergaulannya dengan menggunakan atas nama Allah. Begitu pesan khusus Rasul sampai kata Rasulullah, apakah sudah saya sampaikan ini? Ya. Dan fal yuballighus syahid alal ghaib, sampaikan yang hadir ini oleh oleh orang-orang yang hadir ini kepada orang-orang yang tidak hadir tentang pesan Rasulullah terhadap penghormatan terhadap kaum, kaum perempuan. perempuan. Ya. Begitu hebatnya. Subhanallah ya. Seperti apa penghormatannya, Pak Ustadz? Kita mungkin harus jeda sesaat. Baik. Nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita ingin mengetahui lebih jauh tentang seperti apa sikap penghormatan kita kepada perempuan agar Allah juga memuliakan kita, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah informasi yang berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dakwah agama Islam Pagi hari ini kita berbincang tentang menghormati kaum perempuan Bersama Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naksabandi SHMH Dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami Baik Pak kita lanjutkan Tadi Bapak sudah sedikit menceritakan tentang bagaimana sejarah kaum perempuan Baik itu di negara Tiongkok, di India maupun di wilayah Timur Tengah sana lainnya gitu ya dan tadi sedikit juga menyinggung tentang seperti apa seharusnya eh, apa namanya agama kita mengerjakan bersikap kepada perempuan. Mungkin pertanyaan yang lebih jauh tentang secara tataran aplikatif, Pak. Seperti apa sih harusnya kita eh, apa namanya bersikap untuk menghormati kaum perempuan itu, Pak? Pertama saya ingin uh, sedikit me mengatakan dari Dr. Karin Armstrong yang hmm. orang Katolik Katolik tadi. Ya. Hmm. Dia mengatakan begini, dunia berhutang budi kepada Muhammad. Para perempuan di seluruh dunia berhutang budi kepada Muhammad. Ya. Karena begitulah Rasulullah SAW mengangkat derajat kaum perempuan. Semua orang harus menghormati kaum perempuan. Sampai dalam sabdanya yang terkenal. Ma'akromahunna illa karimun wa ma'ahanahunna illa laimun tidak ada yang menghormati kaum perempuan kecuali orang-orang yang terhormat dan tidak ada yang melecehkan kaum perempuan kecuali orang-orang yang hina. Hmm. Begitu sabda Rasulullah SAW. Bahkan sabda Nabi, jika engkau ada keinginan untuk melecehkan kaum perempuan, ingat, ibumu adalah perempuan, kamu juga punya anak perempuan, istrimu juga perempuan. Perempuan itulah yang melahirkan para pemimpin, yang melahirkan jenderal-jenderal, yang melahirkan dokter, profesor, dokter, SH, MH. Itu perempuan. Ya. Maka Rasulullah SAW sangat khusus ya, dalam menghormati kaum perempuan. Maka di dalam Al-Quran juga ada khusus namanya surat An-Nisa. Ya. Dalam bahasa sehari-hari ya kita mengenal ibu jari, ibu jari Ya. Tidak ada bapak jari. Betul. Ya. Ada ibu kota. Ya. Tidak ada bapak kota. Ya. Nah, ada lagi hari ibu. Hari ibu. Hmm. Ya. Ah ini sebetulnya kita lepas dari ingatan kita kemarin tanggal 28 Juni itu adalah hari keluarga Indonesia, hmm. ya. Tapi karena kebetulan libur waktu itu Isra Mi'raj, ya diperingatinya tanggal 29. Ada, kita lepas dari ingatan kita tentang hari keluarga. Bagaimana cara menghormati ya? Kan ada dalam hadis ya, pernah Rasulullah SAW didatangi oleh seorang laki-laki dari Bani Salamah. Ya Rasulullah, siapakah orang yang harus aku layani sebaik-baiknya? Siapakah orang yang harus aku pertama kali aku hormati di dunia ini? Kata Nabi, ibumu setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Ibumu. Setelah itu siapa lagi? Baru ayahmu. Tiga. Tiga tingkat dibanding abah. Dibanding abah apa dibanding ayah? Tiga tingkat dibanding ayah. Ya, ibu itu berat, Bu. I, kan ada lagunya tuh, ya. Ibu mengandung. I, uh, ibu yang mengandung melahirkan, menyusui, mengandung lagi, ya, melahirkan lagi, menyusui lagi. Perempuan itu berat, berat bu. Sampai kata Nabi apa? Khairukum man khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Betul? Betul. Ini hadis masyhur, Bu. Hadis sahih. Insya Allah hadis-hadis dari saya anu ya, terjamin ya dari kitab-kitab asli kutubus sitah ya khairukum man khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu yang paling baik terhadap keluarganya dan aku pun paling baik terhadap keluargaku ya. di dalam kitab-kitab tafsir di dalam kitab-kitab hadis ada begini istausu bin nisa'i khairan kalau engkau memberi tausiah kepada pada perempuan, hati-hati. Gunakan bahasa yang baik. innaha khuliqat min dilain. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. in takimahu kasar tahu. Jika diluruskan akan patah. Wa illam tarokahu lam yajal awaj. Jika dibiarkan akan tetap bengkok. Maka kata Nabi apa? Istausu bin nisai khairan Hendaklah kamu kalau memberi nasihat kepada istrimu, kepada perempuan, hendaklah baik-baik, pakai bahasa yang sopan, hmm. pakai bahasa yang santun. Jadi para pemirsa televisi Republik Indonesia khususnya bapak-bapak yang ada di rumah dan yang ada di studio, bicara sama istri yang sopan, yang sopan. Perempuan tuh tidak suka kepada yang kasar. Memang satu satu saat juga memerlukan ya yang keras. Tapi ya, ah, tapi harus kita tetap lembut, ya harus lembut. Ya. Nah, kenapa ibu ketawa? <laughs> ya. ya. Ucapannya, ucapannya, ucapannya yang santun, ucapannya yang lembut. Bapak-bapak para pemirsa televisi, kalau istri kita salah, misalnya dia bikin sayur. Sayur itu terlalu asin. Jangan langsung digebrak itu meja. Kamu ini kurang ngajar ya. Masak terlalu asin, emang gua sapi? Nah, itu biasanya perempuan tuh sedih. Sudah masak capek-capek ya. Tapi dimaki seperti itu. Kadang-kadang kan kalau para suami, para bapak makan, istri itu melihat aja. Tapi kalau itu lahap suami itu makannya, wah istri itu senang. Berarti hasil makanannya di, diterima. Besok masak lagi. Jadi jangan langsung ditebang. Kurang nih asin banget masak. Sebagai suami yang bijaksana, sebagai suami yang mau menteladani Rasulullah SAW, ditanya istri kita baik-baik. Ma, mohon maaf ya mah ya. Waktu mamah bikin sayur ini, ya, Mamah ini beli garamnya di mana? Begitu. Di warung sebelah, Pak. Emang kenapa, Pak? Besok-besok mah jangan beli garam di situ. Ternyata garam di situ asyik. <laughs> Itu namanya menang tanpa ngasorake. Ya, bahasa Jawanya gimana? Ya. Jadi mendidik tapi tidak anu, menggurui. Iya, tidak tidak menyakitkan. Betul. Ya. Nah, tidak menyinggung, ya. Jadi para suami adalah bicara yang sopan ya terus apalagi yang harus didapat oleh istri oleh ibu-ibu oleh perempuan itu dari suaminya antut imaha kata Nabi idal poimta. beri istrimu itu makan sebanding dengan apa yang kamu makan jadi mohon maaf para suami para pemirsa yang ada di rumah masing-masing jangan suka suami makan enak-enak di luar di rumah makan yang hebat-hebat ya sementara istri makan di rumah dengan oncom <laughs> nah kalau ngajak orang ke rumah makan royal dia silahkan pak nambah satenya pak pak nambah sopnya pak ini pak ini ayam pop pak no, oh, sop buntut ya nambah pak giliran istri dibawa ke uh, makan ke rumah-rumah makan yang kurang bagus ya giliran istri mau ngambil udang yang besar jangan kamu nanti itu alergi Jangan makan udang. Giliran isi mau makan daging, jangan nanti kamu darah tinggi, ini aja tahu. Tahu aja. Uh, uh, tahu sama tempe. Ya, ini kalau mau ngambil kuahnya aja. Tuh, ya. Kuahnya gratis. Kuahnya gratis. itu sebagai suami tidak meniru akhlak Rasul. Justru Rasulullah itu kepada istri itu terbuka, ya. ya. Ini enggak suami kita bu kadang-kadang sama orang lain royal, tapi sama, istri pelit. Baik. Ya. Jadi antut imaha ida poimta. Beri makan istrimu kata Nabi sebanding dengan apa yang kamu makan. Baik, sebelum melanjutkan memberi makan sebanding, saya mungkin akan mempersilahkan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bertanya biar kita ada sharing juga ya. Silakan Bu, sebagai kaum perempuan apa pertanyaannya Bu? Tolong sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Ibu Nuria dari Majelis Taklim Baiti Janati Silakan Bu Nuria Mau bertanya Pak Ustadz Eh, sejauh mana kaum wanita itu bisa menjaga harkat dan martabatnya pada zaman sekarang ini. Uh mm-hmm. -huh. Ya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Ibu, silahkan yang ingin bertanya berikutnya, tolong juga disebutkan namanya Bu, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Endang dari Majelis Alim Baitul Janati. Silakan Bu Endang. Tanya kepada Pak Ustadz wanita yang mana dan yang wanita yang bagaimana yang harus dihormati hmm. menurut Al-Quran dan hadis karena di zaman sekarang banyak sekali wanita yang meruntuhkan negara dan juga agama. Hmm. Sekian saja ya eh, pertanyaan saya. Bihatul Kabar Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan sudah masuk pada kita. Yang pertama Ibu Nuriyah tadi sejauh mana sih wanita itu harus menjaga harta dan martabatnya sebagai seorang kaum wanita di zaman yang seperti ini. Dan hampir semilir dengan pertanyaan Bu Indang tentang wanita yang bagaimana yang harus dihormati dari sisinya Al-Quran dan hadis Nabi kita yang iya. diajarkan eh, para pemirsa televisi Indonesia dan juga ibu-ibu di studio serta adik-adik juga dari eh, Qasidah Salawat An-Nabawi. Qasidah Salawat An-Nabawi dari PT IKI. Rasulullah memberikan perhatian khusus terhadap perempuan. Sampai begini Bu, sabda Rasul, perempuan itu mau masuk surga itu mudah, sangat mudah. Ya, kuncinya empat Berapa kuncinya, Bu? Nah, ini mohon maaf sengaja para pemirsa, ibu-ibu perempuan yang di studio saya ajak bicara. Sebab kalau mereka tidak diajak bicara, khawatir mereka saya bicara sendiri mereka. Ya. Ada empat bagi perempuan. Pertama sholat. Pertama apa? Sholat. Sholat. Kedua puasa. Tiga taat suami. Empat jaga kehormatan. Nah ini erat kaitannya dengan dua ibu yang bertanya tadi ya jaga kehormatan sholat puasa taat suami jaga kehormatan ya artinya jaga kehormatan itu janganlah sebagai perempuan merusak derajat perempuan itu sendiri oleh Allah sudah dihormati oleh Rasul sudah dihormati ya di mana wanita itu harus membungkus badannya yang menutup aurat kadang-kadang dirusak ada bajunya bolong di belakang uh -uh. itu bukan uh, kurang bahan kurang bahan bikin baju kurang bahan minta sama Pak Ustadz kalau kurang bahan ya diberi itu nah makanan aja ibu-ibu kalau terbuka itu akan lalat makanan itu kalau terbuka kena kotoran ya, ya kena kotoran tapi kalau dibungkus ya, kayak kue lapis, lepet ya. Apalagi? Uh -uh. Ya, lempar Itu bersih, bersih. Jadi kalau wanita perempuan ingin bersih ya, dibungkus ya. Nah, menutup auratnya ya. Bagus ini ya. Nah, kenapa sekarang saya baca di harian-harian, ya, media-media cetak, juga media elektronik ya banyak perempuan yang diperkosa kenapa ya diperkosa itu sebetulnya orang itu tidak mau memperkosa cuma dia lihat ya itu bupati buka paha tinggi tinggi ya nah, jadi uh -uh, saya kuyoda sekitar wilayah dada ya nah itu dihancurkan oleh perempuan itu sendiri yang seharusnya ditutup terbuka jadi orang tidak mau memperkosa juga ah kayaknya kalau pakai pakaian gini gampang nih memperkosanya oh. tapi kalau ibu-ibu pakai pakaian yang susah memperkosa apalagi orang yang sudah tua ya iya apalagi ditutup ya susah memperkosa nah itu jadi begitu bu ya jadi jangan perempuan merusak derajat perempuan itu yang sudah dimuliakan oleh Allah, yang sudah dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Ya, nah itu. Jadi harus dijaga aurat kita, ya. Nah, jadi jangan mempertontonkan aurat kepada uh, orang lain kecuali menampakkan perhiasannya kepada suaminya, ya. Nah, selanjutnya, ya itu esensinya. Jadi wanita yang seperti itulah yang diharapkan ya ketika ingin berinteraksi di zaman yang seperti sekarang ini ya Bu ya. Baik, masih banyak kita punya kesempatan Bu sampai nanti waktu pukul 6 uh, eh, waktu Indonesia bagian barat. Namun kita harus jeda sesaat. Kita akan mendengarkan sebuah tembang syair terlebih dahulu dari teman-teman kita dari Qasida Selawat An-Nabawi berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama dakwah agama Islam. Kita masih berbincang tentang menghormati kaum perempuan bersama Bapak Dr. Andes Haji Nandi Naks Naksabandi SHMH dan kami sampaikan salam bagi Anda yang baru bergabung bersama kami. Tadi sudah ada dua pertanyaan yang uh, dijawab walaupun ada Bu Endang yang belum sempurna tadi tentang seperti apa wanita yang harus dihormati dari kacamata Quran dan hadis. Namun sebelum dijawab, saya kembali memberikan kesempatan kepada ibu-ibu yang hadir untuk bertanya karena ini masalah dengan perempuan, audiensnya pun perempuan. Silakan Bu siapa yang berikutnya? Ya, tolong disebutkan namanya Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ade dari Majelis Taklim Baiti Janati. Silahkan Bu Ade. Saya mau bertanya Pak Ustadz, apa hak-hak wanita di zaman sekarang ini Pak? Hmm. Mohon dijawab. Oke. Okay. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan berikutnya. Tolong juga disebutkan uh, siapa namanya Bu. Silahkan Ibu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustad, nama saya uh, Ibu Kulsum dari Masjid Salim Baiti Jana. Saya mau ber uh, Janati, maaf. Oke, silakan Ibu saya mau bertanya bagaimana ya, ematasi eh emansipasi wanita dalam kehidupan sehari-hari. Uh-huh. Demikianlah pertanyaan saya. Wabillahi taufik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kusum. Satu mungkin lagi biar sekalian. Oke, okay, Ibu. Uh, tolong disebutkan namanya Ibu. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Ibu Ambar dari Majelis Taklim Baiti Janati. Silahkan Pak Ambar. E, pertanyaan saya Pak Ustadz, sejauh mana kita taat kepada suami Pak Ustadz? Hmm, oke. Okay. Gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada tiga pertanyaan lagi yang masuk kepada kita. Namun sebelumnya tiga pertanyaan tadi mungkin ada baiknya Bu Endang dulu dilengkapi Pak tentang wanita yang bagaimana ya. yang harusnya dihormati. Jadi tadi sudah saya sampaikan Bu Endang ya bahwa wanita yang sudah hormati itu terutama ibu, ibu kita. Jadi ibu itu lambang lambang perempuan ya. ya. Ini sangat sulit ya. Tadi juga dari ibu-ibu yang bertanya itu menggunakan kata wanita saja. Uh mhm. -huh. Pada dalam undang-undang itu perempuan oh, Perempuan nah, perempuan ya. Nah, kalau wanita itu dari bahasa Sanskerta, artinya berani dengan nyata. Wanita berani dengan nyata. Jadi artinya berani itu walaupun sakit melahirkan, tapi terus aja melahirkan lagi berani, <laughs> ya berani. kalau wanita, eh, kalau itu perempuan nggak berani melahirkan, wah hapuslah kita manusia di muka bumi ini. Maka disebut wanita berani dengan nyata. Ya. Ah. Nah, jadi kita memang agak sulit. Tadi dari yang bertanya itu ibu-ibu perempuan saja ya. Ya, jadi perempuan yang pertama yang somati itu adalah ibu kita. Karena tadi sudah ada ada lagunya ada ya? lagunya ya? ibu yang mengandung ya melahirkan menyusui kita eh, mengandung lagi <laughs> melahirkan lagi. Tuh kan ya, berulang-ulang. <laughs> itu adalah suatu karena ibu itu yang berat, Bu. Ya. Nah, coba kalau kita bapak-bapak dikasih kelapa, ya. Suruh, suruh bawa kelapa 9 bulan, kemana-mana bawa kelapa, berat, ya. Coba kasihan perempuan yang mengandung itu ya, kalau jalan kayak tentara bawa drum band, kepala belum nyampe, perut udah mentok, tidur serba salah, tangkurap takut meledak, terlentang kayak tumpukan pasir, ya. Itu, maka itulah yang melahirkan orang-orang pemimpin-pemimpin, ya. Itulah ibu yang harus dihormati. Lebih-lebih ini sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Yang paling capek itu perempuan, ibu-ibu. Ya. 24 jam. Coba saya tanya, para pemirsa juga di rumah, ibu-ibu yang ada di studio. Yang duluan bangun kalau bulan puasa, ibu apa bapak? Ibu. Ibu. Kalau bapak yang duluan bangun itu ceritanya lain. Ceritanya panjang. Ya. Jadi yang duluan bangun itu adalah ibu-ibu. Ya, ibu bangun, nyalain kompor, ngerebus air, menghangatkan sayur, menghangatkan nasi, terus diatur si ibu ya ini bapaknya, ini buat si Dede, si Dodo, si Dudu, si Didi. Diatur tuh, ya. Nah, setelah itu bapaknya disuruh bangun aja, suruh makan susah. Pak, udah mau udah mau imsak Pak, ayo dong Pak. Antar ah, sebentar lagi lah, tidur aja. Ya. Sekalinya bangun, suami kita bu bukan nyalain kompor ces, nyalain rokok. Ke WC dia, ya ngebul aja di WC. Tuh. Habis makan, habis makan dia mah tidur lagi atau ke masjid. Kalau perempuan ibu-ibu beresin piring ya. Maka tugas perempuan itu berat dari mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. <laughs> Ya, berat. Apalagi di bulan Ramadan, Bu, ya. Nyuci ke pasar, bikin tepung, bikin kolek, ya, bikin onde-onde, ya. Sudah sore dihidangkan lagi, itu kolok diatur. Ini buat si Dede, buat si Didi, buat si Dudu, buat si Dodo. Ya. Buat si Enang, si Dayat, si Engkos, Jarkasi, Sutisna, Aceng. Diatur. Ya. diatur. Sudah malam, ikut taraweh. Ya. Ke masjid. Sudah malam lagi, nidurin anak. Sudah nidurin anak, nidurin bapaknya. Ya. Karena Perempuan itu paling pandai membuai, punya bioritmik dalam bahasa ilmu jiwa. Jadi artinya punya sentuhan yang sangat halus. Jadi kalau ada bayi nangis, nangis dekatin sama dada ibu-ibu, bayi dia. Begitu pula bayi-bayi yang sudah kumisan, Bu, ya. Didekatkan sama dada ibu-ibu, ngehep-hep dia. Baik. Diam. Tuh, wanita itu lain, lembut, ya. Coba bayi dipangku sama bapak-bapak merejel aja. <laughs> nah, nggak betah. Nah, tulangnya mungkin keras lagi ya. Nah, kalau ibu-ibu jadi enak gitu ya, jadi anak tuh adem, adem. Nah, itulah adem. Ya, adem. Maka sepantasnya lah para kaum laki-laki itu menghormati. Nah, tadi ada pertanyaan dari suami mana uh, sebatas mana mentaati suami ya. ya dari Bu Ambar tadi yang terakhir ya dari Bu Ambar Ambar ya Ambarwati saking jauh ji podo aku sing purwokerto mbak yuk ibu jauh pun di Jis podo lah ya sama ya ya jadi saya dari Purwokerto ya oh J dekatlah pokoknya sama-sama Jawa kita J hmm. nah itu suami mana yang harus dihormati itu? Suami yang seperti apa ya? Seperti apa? Pada umumnya kita harus taat kepada suami selama tidak mendurhakai Allah. Ya, ada hadis la ta'ata libasharin fi maksiatillah. La ta'ata limahlukin fi maksiatil khaliq. Jangan taat kamu kepada manusia selama mendurhakai Allah. Misalnya, Ketika kita sedang makan, ini makan ini kurang lauhnya, kurang ikannya. Si suami berkata, Bu, ini makan kok begini aja nggak ada apa-apa. Coba sana nyolong-nyolong sadencis ke dari Indomaret. Bisa nyolong nyolong-nyolong kornet ke dari ruko sana. Ya, jangan. Jangan samakan dia dengan yang lain. Begitu kata Arapik. Jangan-jangan samakan dia dengan yang lain. Ya. Dan juga mohon maaf, Istri kita itu tangannya cuma dua. Saya himbau kepada para suami, jangan menyuruh yang belum selesai. Jadi jadi suami jangan juga terlalu karena mentang-mentang istri harus satu pada suami, yang dekat aja nggak mau ngambil. Mah tuh kacamata, mah pada cuma tinggal ngambil kacamata. Lagi baca koran, mah coba air sini, pada dekat, ya. Kadang-kadang belum belum selesai ke, uh, perintah satu sudah datang perintah lagi. Coba Pak, uh, mah tuh ambilin itu cuma pulpen. Mah ambilin kunci. Ih, pulpen belum selesai. Tangan istri kita cuma dua. Ingat, bagus ya. Tangan istri itu cuma dua. Jadi jangan menyuruh kepada istri yang belum selesai. Dan juga kalau yang mudah kita ambil, kenapa sih? Ngambil kacamata aja, cuma sejengkal aja. Cuman segitu dekat. Tolong ambil kacamata. <laughs> Ah, kacamata kan ambil aja gitu ya. Nah, jadi pada umumnya memang kita harus taat pada suami. Dan istri juga harus sopan ketika suami sudah mulai ubannya bertabur, pandangannya mulai kabur, di mana suami tidak mau makan nasi cuma mau makan bubur ya dan kalau tidurnya suka mendengkur itu pun tidurnya dekat dapur dan tidak di atas kasur itu tanda suami kita sudah dekat ke lubang nah ada bu suami itu ya ada kalau yang cekatan suami ke kantor ya naik Honda Accord itu tandanya mau ngambil honor <laughs> ya. nah kita harus hormat kepada suami ya, ya kita hormat nah, sejauh tidak asal membuat. tidak sejauh mendurhakai Allah ya. Allah ya. jadi kalau suami kita bu sudah mulai mengendur kulitnya pandangan sudah mulai ibu harus sopan sopan kalau suami beruban, jangan ibu bicara, bapak ini sudah tua ya. Pak, sadar pak, tuh uban bapak sudah mulai banyak. Jangan. Jangan samakan dia dengan yang lain. Sebab para suami itu paling sakit. Kalau disebut oleh istri sudah tua, paling sakit. Jangan. Jangan sekali-kali ngomong ibu sama suami sudah tua tua. Jadi harusnya gimana ngomong? Caranya begini, ketika suami beruban, ibu bilang, Pak, Bapak ini saya lihat semakin meninggalkan dunia hitam. <laughs> ya gitu. Kalau suami kita pakai koko yang baru, pakai batik yang baru, do, dorong dadanya dikit. Bapak, ini bapak ini semakin hari pak, semakin muda aja deh pak. Saya senang loh, itu suami ibu, uang yang diumpetin di kaos kaki. <laughs> Uang-uang SHU apa itu SHU? Sisa hasil umpetan. Dikasih sama kita, ya. Maka ibu, nah bini ini tolong ya. Pernah saya ceramah ceramah Bu di PLN pusat. Ada seorang bapak datang kepada saya. Pak, istri saya itu kalau mau diajak bergaul susah. Susah, Pak katanya udah tua-tua lah katanya gitu. Uh mhm. -huh. Jadi padahal saya bukan seperti itu. Jadi istri suami itu ingin dekat dengan suami, suami juga ingin dekat dengan istri gitu Bu ya. Jadi jangan sanalah udah tua-tua nih ganjen aja. nggak boleh itu ya. Nah, jadi istri tetap harus taat layani suami sebaik-baiknya Sebaik ya. ya. Baik. Nah, itu ibu carilah jamu suami betah di rumah. Bagaimana? <laughs> itu urusan nanti jamunya, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan, masa dua pertanyaan Pak, waktu kita kekurangan lebih hanya sekitar eh, tujuh menitan. Bu Ade tadi, wanita yang seperti apa yang harus uh, dihormati, yang harus dimuliakan di zaman yang seperti ini? Apakah memang ada perbedaan antara zaman dulu kaum wanita dan zaman sekarang? Ya, semua perempuan harus dihormati. Semua perempuan harus dihormati. Ya, bagi orang-orang yang sudah keluar dari rel agama, dari rel syariah, hmm. dinasehati. Semua harus jadi pendakwah, ya. ya. Bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai, ya. Terutama anak-anak kita, anak-anak perempuan kita sejak kecil dipakein nutup aurat, ya. Jangan anak perempuan dipakein baju laki-laki, pakai celana pendek, pakai kaos tomboy, ya itu bisa nanti salah-salah bisa jadi waria. Ya. Jadi harus dipakai. Nah itu. Jadi memang pada ibu-ibu banyak peningkatan dibanding dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak dari dulu pakaiannya kain ke masjid itu ya, pakai pakai koko, pakai batik itu bapak dari dulu gitu aja. Tapi ibu-ibu kemajuan. Dulu ibu-ibu pakai kebaya, ya ada ibu-ibu pakai dress panjang. Sekarang ibu-ibu pakai celana. Ya, pada pakai celana. Maju berarti sudah meniru kaum bapak-bapak, ibu-ibu pakai celana. Nah, cuma para suami ya jangan repot, jangan repot. Kalau istri kita minta dibeliin celana, kasih aja celana kita, ya. Nih, pakai aja celana saya. Ya. Nah, itu. Nah, itu. Jadi kita tidak usah repot-repot, ya. Para istri pakai celana, ya. Jadi biasakanlah sedini mungkin anak-anak kita dipakein pakaian-pakaian yang islami yang menutup aurat yang ya. menutup aurat supaya biasa udah besarnya ya Baik. itu ya tetap harus dihormati semua perempuan harus dihormati nah ya. kemudian pertanyaan beliau berikutnya tentang hak wanita itu seperti apa sih ya baik kita lanjutkan diberi makan ya sesuai dengan yang kita makan nih harus sama ya. ini para pemain ini gambus wanita perempuan itu diberi baju diberi pakaian sesuai dengan yang kita pakai. Jangan suami beli bajunya bagus-bagus, sementara istri dibelian dibelikan berukat kiloan. Di kilo, sekilonya 60 ribu di Tanah bang Suruh dipakai. Nanti suami beli bajunya di butik. Batiknya aja harga 4 juta. Ya. Ini 3 juta nih ya. Kurang, kurangnya banyak. Ya. Nah, Nah, kebetulan <laughs> jangan begitu dong Bu, ini ustad ini. ini ustad beneran ini, jangan main-main. Ya. Nah, itu Bu, suami bajunya bagus-bagus sementara istri jelek. Nanti kondangan bareng. Kata orang itu si bapak bawa pembantunya Padahal itu istrinya Atau sebaliknya istri belinya baju yang mahal-mahal di butik Harga 7 juta setengah ya Sendalnya harga 2 juta 500 Sendal aja ya nanti sementara suami bajunya beli batik itu pun pulang dari masjid pulang Jumatan harganya 37.500 dan kalau ditawar bisa 35 itu batik baranglah kondangan suami pakai batik harganya 35.000 istri beli baju 4 juta Uh, nanti pas undangan kata orang lain itu si ibu bawa tukang kebunnya. Kok kondangan bawa penyawahnya? Karena tidak balance, harus seimbang ya. Beri makan seimbang, beri pakaian seimbang. Terus tu kobih. Apa itu? Perempuan itu, istri itu tidak boleh dijelek-jelekan. Wah, ternyata itu perutmu belang itu dulu. Ternyata gigimu itu bau, nggak boleh itu ya tidak boleh ya menjelek-jelekan istri kita apalagi kepada orang lain kepada dirinya juga nggak boleh Wah itu kamu itu panu itu di belakang tuh dulu saya nggak tahu aja ternyata kamu panuan kalau dulu saya tahu kamu panu begitu saya nggak mau itu tidak boleh kata Nabi wala tu kebih nggak boleh menjelek-jelekan perempuan ya walaupun istri kita itu pendek hitam ya kayak raja raja apa raja orang utan itu ya. tetap itu istri kita harus kita hormati ya. harus nah terus walata dribil wajah jangan mukul ya. boleh suami mukul istri biasanya suami kalau sama istri berani ayo ngomong gua lempar lu hmm. sekali lagi ngomong gua tempelin, eh sama istri istri itu nggak bakal melawan ada suami itu bu kalau sama istri berani sama orang lain takut kumis saja gede tapi takut sama orang ya Kamu isi berat berani nggak boleh itu ibu ingat nanti sebentar ya. ada undang-undangnya <laughs> ingat PKDRT Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 PKDRT penghapusan kekerasan di rumah tangga jadi kalau menyakiti suami terhadap istri ya tidak memberi makannya atau ditinggal-tinggalkan kayak Bang Toyib sudah tiga kali puasa sudah tiga kali lebaran sepucuk surat pun gak datang itu jika ibu mengadukan bisa dihukum ibu eh, eh, ibu suami bukan suami ibu bisa ditahan selama tiga tahun hmm. tapi kalau mukul tempeleng sama ibu pak ibu ditempeleng ya ibu kemudian dipisum datang ke dokter Nah, datang ke dokter, oleh dokter, oh benar ini hasil tamparan. Dibawa ke polisi, maka polisi harus mengutamakan memeriksa pengaduan itu ketimbang illegal logging, ketimbang narkoba, dan ketimbang korupsi harus didahulukan. Hmm. Dan itu suami ibu bisa ditahan selama lima tahun dan yang jenguk ibu juga. Ya. <laughs> ya. Baik. Bu, masih ada satu pertanyaan Pak. Apa? Waktu kita hanya tinggal setengah menit. Ibu oh, Ibu Kulsum tadi bagaimana uh, emansipasi wanita di dalam kehidupan yang sekarang ya. ini? Emansipasi itu timbul dari Barat. Kenapa? Karena Barat ya tidak menghormati perempuan sebagaimana yang dihormati Islam. Ya. Itulah timbulnya emansipasi, ya. Di mana di Barat itu perempuan disuruh kerja, suruh cari duit, sementara suaminya minum-minum, rokok, tahu rokok, udud, ya rokok. Nah, maka dalam Islam tidak usah nuntut emansipasi lagi ya. Nah, jadi begini. Wanita boleh membantu usaha di keluarga, apakah itu dagang, apakah itu jadi guru, ya, apakah itu jadi tapi e, jadi PNS, tapi ya. harus jaga e, hormat kehormatan kehormatan wanita, ya. Dan juga jangan wanita jadi angkatan 45. Sekarang banyak guru-guru di DKI angkatan 45. Hmm. Yaitu berangkat jam 4 pulang jam 5. <laughs> iya, pagi-pagi udah ngubah-ngubah kereta. <laughs> Karena katanya ini jempol. jempol. Ya. <laughs> ini anak mau diperiksa terus siapa Baik. ya gimana suami juga itu banyak suami selingkuh karena banyak perempuan angkatan 4 lima ya. berangkat jam empat pulang iya, jam lima. Baik Pak menarik sekali perbincangan kita namun sayang kita harus disudahi oleh waktu sehingga mudah-mudahan dengan kesempatan kita bisa lanjutkan lagi Pak pembahasan yang menarik ya. ini ya Ibu-ibu dari Majelis Taklim Baiti Jannati terima kasih atas partisipasinya terima kasih atas kehadirannya dan pertanyaannya walaupun tidak tuntas semua mohon maaf Ibu lain kesempatan kita bisa lanjutkan kembali dan dan pemirsa dimanapun Anda berada, akhirnya kita semakin paham bahwa Islam itu memang sudah memuliakan dari dulu baik kaum wanita. Harkat dan martabatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh Rasulullah sehingga tidak ada kata lain bagi kita sebagai seorang laki-laki, hormatilah wanita karena dialah pintu kita untuk bisa mencapai jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perbincangan yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semua dan kita bisa mengaplikasikannya. Kami undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.